Mitra Bisnis, saya ingin sharing kepada Anda tentang pelajaran yang nilainya 7 juta rupiah. Dua minggu yang lalu saya menyetir mobil, mobil saya Honda CRV, dan saya melihat ke kanan saya di belakang ternyata kosong. Saya melihat di kiri saya ternyata kosong. Dan tempat itu sering saya tempatin karena memang saya sering parkir di daerah itu. Dan dengan semangat yang tinggi, dengan kepercayaan tinggi, saya mundurkan dengan kecepatan yang relatif tinggi mobil saya. Dan bang, begitu ya, tabrak sebuah tiang yang sudah berhenti persis di belakang saya. Maka pintu belakang itu melengkung putus begitu ya tekuk itu dan kacanya hancur pecah persis di belakang saya jadi waduh saya kaget setengah mati saya lihat aduh sudah pecah ya dan pulang dari situ saya bersihkan semua saya perbaikin saya suruh orang perbaikin dua minggu selesai dengan habis 7 juta rupiah karena harus mengganti pintu belakang yang menghadap ke belakang dan kacanya dan ada tiga pelajaran yang saya pelajari yang pertama kita tidak boleh tergesa-gesa dalam kehidupan ini saya ke susu mau pergi ke satu tempat jadi cepat-cepat mundur yang kedua kita punya asumsi bahwa kalau saya lihat kiri kosong, kanan kosong, maka belakang juga kosong. Padahal saya tidak melihat ke belakang dengan cermat. Dan yang ketiga, sebuah percaya diri bahwa karena saya sering di sini, maka saya bisa mundur dengan cepatnya, dengan cukup aman. Tiga hal ini dalam kita mengambil keputusan bisnis juga sering menjadikan blind spot kita. Kita tidak melihat hal itu ya sebuah kecelakaan besar dalam bisnis. Kita harus selalu memikirkan, jangan tergesa-gesa ketika melakukan sebuah transaksi bisnis. Harus pikir lagi, dilihat lagi dengan kecermatan yang lebih baik. Dua, perhatikan asumsi Anda. Anda asumsikan bahwa nanti marketnya akan besar, keuntungan akan selalu. Tapi apakah benar? Dan kalau asumsi Anda salah, bagaimana? Dan yang ketiga, jangan terlalu percaya diri. Saya tahu, saya yakin Anda pandai. Pikirkan kembali, dihitung ulang, dicek lagi